Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama yang sempurna ini dan juga telah mengutus rasulnya Nabi Rahmah untuk mengajarkan agama yang sempurna ini maka kita hanya ikut من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم Ini ucapan para salaf Di antaranya ucapan Imam Az-Zuhri Rahimahullah Ucapan Imam Az-Zuhri dan juga menukilkan ucapan-ucapan terdahulu dari para sahabat bahwa mereka berkata minallahil bayan <clears throat> wa 'alal rasul al balagh wa 'alaina at taslim ilmunya dari Allah keterangannya dari Allah dan Rasul menyampaikan dan kita menerima. Dudukkanlah diri diri kita ini pada kedudukannya. Bahwa alaina at-taslim. Atas kita hanya menerima. <clears throat> tidak berhak protes. Tidak berhak untuk mengganti, mengurangi, merubah. Tidak punya hak alaina at-taslim. Maka itulah tanda-tanda keislaman seseorang. At-taslim. Tunduk menerima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." ثم لا تجد من أنفسهم حرجا <clears throat> مما قضيت ويسلموا تسليما kata Allah sungguh demi Rabbu mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepada engkau wahai Rasul thumma la yajidu fi anfusihim kemudian tidak mereka dapati di diri-diri mereka ada haraj ada keberatan untuk menerima mimma qadait dari apa yang kau putuskan wa yusallimu taslima dan benar-benar tunduk menerima menyerah pasrah wa yusallimu taslima lihat ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka tidak beriman sampai memiliki ini Sampai memiliki sesuatu yang bernama at-taslim. Ketundukan, siap nerima. Sehingga orang-orang yang dikatakan mukminin, muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, memang bukan orang yang maksum. Bukan orang yang tidak pernah punya salah. Tetapi orang-orang yang memiliki at-taslim. Ketika dia dalam keadaan salah, imma tidak tahu wa imma tidak sengaja atau lupa ketika diingatkan kalau Allah diterima, itu at-taslim namanya atau mungkin dia sedang kalah dengan godaan-godaan nafsunya tiba-tiba diingatkan dengan ayat tunduk dia kenapa karena dia memiliki at-taslim. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Tidak demi Rabb mereka tidak beriman hingga mereka mau menerima hukum-hukummu wahai Rasul, hukum-hukum syariat. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima dan mereka benar-benar tunduk menerima apa dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka inilah yang kita jadikan sebagai ukuran. Kalau ada taslim, berarti sahibus sunnah. Kalau nggak ada taslim, sahibu hawa. Ini hadis, ini ayat, ini hujjah, ini dalil, ini qala Allah, ini ucapan salaf, ini ijma'. Tapi dia menyatakan tapi menolak. <laughs> Tidak ada taslim. Maka ini dikatakan sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Padahal Allah sudah menyatakan, walau ittaba'al haqqu ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau saja kebenaran ini harus, harus ngikut pada hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati wal ardu akan rusak langit-langit, akan rusak bumi. Waman fihinna dan juga seluruh apa yang ada di dalamnya hancur, rusak, lafasadat akan rusak langit, rusak bumi, rusak seluruh isinya. Kalau al haq ahwa'ahum. Kalau hak itu harus ngikuti hawa nafsu mereka. Ini hak. Ini adalah qala Allah para Rasul. Ini ijma' para salaf, para sahabat. Kemudian dia menyatakan, tapi saya itu begini, tapi saya itu begitu. Maksudnya protes, ingin ikut apa yang dia mau. Akan rusak langit dan bumi. Akan hancur segala tatanan, segala keteraturan, akan rusak semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Daud alaihi salam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Fahkum bainan nasi bil haq. Wala tattabi'il hawa. Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nas bil haqq Maka hukumilah manusia dengan kebenaran, dengan hak. Wala tattabi'il hawa dan jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti hawa nafsu, maknanya disuruh untuk tunduk pada hukum-hukum Allah. Hukum manusia dengan hukum-hukum Allah, dengan kebenaran, wala tattabi'il hawa dan jangan ikuti hawa. Fayudillaka an sabilih. Fayudillaka an sabilillah karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Sesungguhnya mereka-mereka yang sesat dari jalan Allah Maka bagi mereka azab yang keras Azab yang pedih Bima nasu yawmal hisab Karena mereka lupa dengan hari pembalasan Mereka lupa dengan hari perhitungan ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat ahlul ahwa. Buat mereka-mereka pengekor hawa nafsu. Wahai Dawud alaihi salam. Kata Allah, wahai Dawud Aku jadikan engkau pemimpin di muka bumi. Maka hukumilah manusia dengan al-haq. Wala tattabi'il hawa dan jangan ikuti hawa nafsu fayudillaka an sabilillah karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ini dalil yang sangat jelas bahwa agama ini harus dengan at-taslim. Agama ini harus ditegakkan dengan sesuatu yang bernama at-taslim. Oleh karena itulah agama ini dinamakan dengan agama Islam. Yang maknanya al-istislam yang maknanya taslim. Aku sudah taslim, aku masuk Islam. Aku sudah tunduk dan siap untuk diatur dengan ayat Allah. Siap diatur dengan ucapan Rasulullah. Siap diatur dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna Islam. Maka kaum muslim yang saya hormati. Hawa nafsu harus dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Hawa dalam Al-Qur'an semuanya jelek. Tidak pernah Allah puji. Allah sebut dalam Al-Qur'an selalu dalam konteks yang merendahkan, menjelekkan al-hawa. Wala hawa kata Allah, jangan ikuti hawa. Atau juga Allah katakan dalam ayat lain, wa tuti' Man aghfalna qalbahu an ذكرنا wattaba'a hawah. Jangan taati, jangan ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa dan mengikuti hawa nafsunya. Lihat ikhwan Tadi disebutkan agar engkau jangan mengikuti hawa. Yang sekarang jangan mengikuti orang yang mengikuti hawa. Berarti maknanya jangan ikuti hawa nafsu, apakah hawa nafsu kita sendiri ataupun hawa nafsu orang lain. Karena ada beberapa manusia yang dia tidak mengikuti hawa nafsu sendiri. Seleranya pribadi dia kalahkan semua. Tapi dengan apa? Bukan dengan hujah. Dikalahkan dengan hawa nafsu orang lain. Pokoknya saya ngikut fulan. Walaupun dia lelah, dia capek mengorbankan hartanya, mengorbankan bahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk si fulan. Ternyata si fulan ini sahibu hawa. Yang Allah sudah lalaikan dirinya dari mengingat Allah. Maka kata Allah, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa." jangan kalian taati orang-orang yang telah kami lalaikan dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti mereka. Sekian banyak kelompok-kelompok sesat. Ternyata mereka mengikuti hawa nafsu orang lain. Bahkan sebagian mereka berbaiat, bersumpah setia pada pimpinannya seperti kerbau yang dicocok hidungnya, diseret ke sana kemari oleh pimpinannya, nggak berani melanggar. Saya sudah bayat. Berarti dia mengikuti hal orang lain. Padahal yang namanya bayah, yang namanya bayat adalah kepada penguasa, bukan pada pimpinan kelompok. Tidak ada bayat kecuali pada imam, pada penguasa, pada sultan. Qala dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk? Siapa yang lebih sesat kata Allah, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan." Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk, tanpa bimbingan? Kalimat "wa man adallu" menunjukkan bahwa ini yang paling sesatnya, orang yang mementingkan hawa nafsunya sendiri. Bighairi hudan min Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang yang mengikuti hawa nafsu seakan-akan dia menyembah hawa nafsunya. Allah katakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu Tidak kau pernah lihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya wa Allahu ala ilmin kemudian Allah sesatkan dia di atas ilmu wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi kemudian Allah tutup pendengarannya Allah tutup hatinya wa 'ala basarihi ghishawah kemudian Allah jadikan di matanya ada tutupan faman yahdihi min ba'dillah siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah kalau Allah sudah sesatkan siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya na'udzubillah min dalik. na'udzubillah min sayyaratil hawa na'udzubillah kita berlindung pada Allah dari penguasaan hawa nafsu Jangan anggap enteng masalah hawa nafsu. Dan setiap manusia punya tarikan-tarikan hawa nafsu. Potensi hawa setiap manusia punya. Tetapi orang-orang mukmin mengalahkannya dengan hujjah. Orang-orang mukmin mengalahkannya dengan dalil-dalil. Ahlu sunnah wal jamaah mengalahkan hawa nafsunya dengan qala Allah wa qala Rasul dengan qalat salaf, dengan ijma'. Kalau nggak mau mengalahkan hawa nafsunya, jangan ngaku-ngaku sunni salafi. Kalau nggak bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan ijma, dengan akwal ulama, dengan dalil-dalil, maka jangan merasa diri sebagai sunni, sebagai ahlus sunnah. Karena ciri-ciri ahli sunnah adalah al-istislam atau at-taslim. Min Allah al-bayan wa al rasul al-balag wa alaina taslim. Ilmunya dari Allah. Rasulullah SAW menyampaikan kita hanya taslim, menerima. Kita lihat semua kelompok-kelompok sesat dengan aliran apapun. Sesungguhnya pendorongnya adalah hawa. Mereka memahami dengan hawa nafsunya, mereka mengambil dengan hawa nafsunya, mereka memilih dengan hawa nafsunya, kemudian mereka menyimpulkan dengan hawa nafsunya, setelah itu mereka jalani apa yang diyakini oleh hawa nafsu, itu hak. Ayat yang cocok diterima, yang bertentangan dengan hawa nafsunya ditafsirkan supaya cocok hadis yang cocok dengan hawa mereka pegang, hadis yang menentang hawa nafsunya dia tolak. Apakah dengan mengatakan ini mungkin baik, atau menyatakan ini mungkin palsu atau kalaupun sahih dia katakan memang sahih sanadnya tapi matanya nggak sahih karena bertentangan dengan akal. Yang lebih tepat bertentangan dengan hawa bukan bertentangan dengan akal. Karena akalnya sudah menyimpulkan tanpa dalil maka itulah hawa Ditolak. Ini hadis sahih, yaitu sahih sanadnya, tapi matanya dhaif karena bertentangan dengan akal. Astagfirullah. Ini keadaan ahlul hawa. Keadaan ahlul hawa. Tetapi porsi-porsi mereka dalam mengekor hawa nafsu sangat besar. Bukan berarti tidak ada pada sebagian ahlu sunnah salafiyin dalam porsi kecil. Setiap dinasehati. Hatinya menyatakan tapi begini, tapi begitu. Ada? Atau tidak ada? Ada. Hati-hati. Yang kecil tadi bisa menjadi besar. Hati-hati. Bibit-bibit hawa tadi kalau dibiarkan tumbuh di hati akan semakin besar, semakin besar, semakin besar dan ujung-ujungnya menjadi sahibu hawa ahlul bid'ah wa balala. Alhamdulillah. Sehingga siap-siaplah untuk menerima keputusan-keputusan dari Allah dan Rasulnya. Siap-siaplah menerima keputusan dari para ulama. Kalau para ulama sudah membawakan ayat dan hadis, bahkan mereka tidak berbeda di kalangan mereka, masya Allah, maka itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Kalau terjadi perbedaan di kalangan para ulama, maka lihat hujjah, lihat dalil, mana yang lebih rajih, mana yang lebih sahih. Bukan memilih mana yang cocok. Bukan memilih mana yang enak. Bukan memilih mana yang lebih tidak beresiko. Wah oh, itu beresiko. Yang ini ajalah yang enak. Yang tidak ada resikonya. Jangan. Jangan ngukur dengan hawa. Ngukur mana yang enak itu hawa. Ngukur mana yang tidak beresiko itu hawa. Ngukur dengan berbagai macam dunia duniawiyah itu hawa. Ukurlah dengan dalil. Apa yang dibawa, dibawakan oleh para ulama ini? Apa alasannya? Apa dalilnya? Apa yang dibawakan oleh ulama yang itu? Apa alasannya? Apa dalilnya? Akan terlihat mana yang rajin, mana yang marju. Apalagi kalau satu alim membawakan dalil-dalil dan membuktikan dengan bukti-bukti. Sedangkan alim yang kedua dalam keadaan dia tidak mengetahui kejadiannya sehingga tidak bisa membukti. Mana yang lebih diambil? Tentunya yang dibangun fatwanya di atas ilmu, ilmu syariah tentunya, dan di atas bukti-bukti yang diketahuinya. Sesungguhnya sangat jelas kalau saja tidak ada hawa Sesungguhnya sangat jelas kalau saja tidak ada tarikan-tarikan hawa nafsu. Na'udzubillah, yang terjadi adalah munculnya orang-orang yang memiliki tarikan hawa nafsu di tengah-tengah orang yang mengaku ahli sunnah. Sehingga setiap saat muncul satu persatu orang-orang yang nyempal. Korban-korban berguguran sepanjang sejarah Dimulai dengan para sahabat berjalan di atas hak, di atas kitab wa sunnah, di atas apa yang dibimbingkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian nyempal khawarij, menyelisihi salaf, nyempal syiah, menyelisihi salaf, nyempal qadariyah, menyelisihi para sahabat, nyempal pula kelompok-kelompok berikutnya. Terus sampai zaman tabi'in, semakin banyak kelompok-kelompok yang baru tabi'it tabi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya terus berkukuran sehingga jangan dikira yang hari ini ahli sunnah besok juga ahli sunnah wallahu taala a'lam kita tidak tahu apakah kita akan istiqamah di atas sunnah atau kemudian terfitnah dengan hawa maka masing-masing kita harus introspeksi diri dan harus terus memupuk imannya dan juga harus kokoh berpegang dengan usulus sunnah. Harus kokoh berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah. Walaupun menghadapi hempasan fitnah. Walaupun menghadapi badai fitnah. Walaupun menghadapi gelombang besar dari gelombang-gelombang fitnah, kokohlah di atas usul sunnah, kokohlah di atas ilmu, kokohlah di atas ucapan para ulama, bimbingan mereka para ulama. Al-istiqamatu aziz. Al-istiqamah aziz. Aziz bermakna mulia. Aziz bermakna tinggi. Dan aziz bermakna sulit dicapai. Al-istiqamah. Yang namanya istiqamah itu sangat tinggi sekali. Tidak sembarangan orang bisa istiqamah al itu azim. Tinggi dan sulit dicapai. Tanpa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan dari Allah nggak akan bisa istiqamah. Karena ujian yang satu akan datang diikuti dengan ujian yang kedua. Ujian yang kedua akan datang lebih besar dari ujian yang pertama. Ujian ketiga lebih besar daripada ujian yang kedua. Ujian yang keempat lebih besar lagi daripada ujian yang ketiga. Ujian yang keenam, ketujuh lebih besar, lebih besar, lebih besar. Selalu datang lebih besar, lebih sulit, lebih dahsyat. Itu fitnah. Rasulullah SAW ketika sebelum sakitnya yang akan mewafatkan beliau beliau mengajak seorang sahabat untuk ziarah kubur ke al-Gharqad. Kemudian memberi salam pada mereka, Assalamualaikum ahlan diyar. Dan mu'minin wal mu'minat antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sampai Rasulullah mengatakan sungguh antum kalian keadaannya lebih baik dari mereka-mereka yang hidup menghadapi fitnah demi fitnah yang rapat kal hasir udan udan seperti anyaman tikar yang datang selalu lebih dahsyat daripada yang sebelumnya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma'na atau sebagaimana dikatakan Rasulullah dalam riwayatnya dan dinukil pula dalam sirah Ibnu Hisham. Rasulullah SAW seakan-akan saat itu menyatakan yang mati itu lebih selamat. Kalian lebih selamat. Mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam. Adapun yang hidup, mereka masih terus menghadapi fitnah demi fitnah demi fitnah. Setelah itu Rasulullah sakit. Sakit, sakit sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum yang nanti. Maka yang namanya istiqamah di atas usul itu membutuhkan dua perkara. Pertama membutuhkan ilmu dengan ilmu seseorang tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Yang kedua berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta istiqamah. Meminta sabat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati-hati kami di atas kebenaran. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Doa. Meminta sahabat, Meminta ketetapan hati. Meminta istiqamah. Jangan lupakan doa. Jangan lupakan doa. Setiap melihat cipulan yang kemarin bersama para ulama, tiba-tiba hari ini dia menentang para ulama. Semakin takut kita. Semakin khawatir. Maka seharusnya semakin berdoa. Ya Allah. Thabit qulubana ala ta'atik. Thabit qulubana ala dinik. Thabit qulubana ala tauhid wa sunnah. Melihat orang yang ilmunya di atas kita. Yang sudah disyekhkan Kemarin menyatakan ikuti ulama, sekarang berkata dengan sebaliknya. Tidak harus mengikuti ulama. Masya Allah. Ajib. Kemarin menyatakan kami bersama bapak-bapak kami, abauna al-ulama. Sekarang menyatakan memuliakan mereka bukan berarti harus ikut mereka, harus takut pada mereka. Masya Allah. Ya muqallib al-qulub. Thabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya, tetapkan hati-hati kami di atas agama. Tidak gampang seseorang bisa istiqomah. Karena hati-hati manusia kalmirjal. Kalmirjal. Bergolak seperti periuk yang mendidih. Seperti air di periuk yang mendidih. Bergolak. Dan itulah al-qalbu. Dinamakan al-qalbu dengan madah al-qaf wal lam wal ba li'annahu yataqallam. Apa maknanya yataqallam? Berbolak-balik. Hati dinamakan qalbu karena yataqallab, karena selalu berbolak-balik, selalu berbolak-balik, kadang naik, kadang turun, kadang kanan, kadang kiri, kadang dia begini, kadang dia begitu, terus berbolak-balik. Setiap manusia yang masih hidup tidak aman. Setiap manusia yang masih hidup, setiap muslim, sunni, salafi yang masih hidup, tidak aman dia dari berbolak-baliknya hati. Kalau saja kita tidak bimbing dengan ilmu dan para ulama. Kalau saja kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laulallah tabaraka wa taala. Tentu kita akan sesat akan menyimpang, akan menyimpang seperti mereka. Orang yang lebih banyak ilmu, ilmunya bisa menyimpang, apalagi kita yang di bawahnya. Ada beberapa manusia sesat karena tidak memiliki ilmu sehingga menyimpulkan dengan salah. Sehingga menyimpulkan dengan hawa, fadallu maka mereka adalah orang-orang yang balun dan ada yang lebih mengerikan adalah orang-orang yang dalam keadaan punya ilmu tapi tidak punya taslim punya ilmu tahu dia dalilnya tahu ayatnya tahu pula fatwa para ulama tapi hatinya berkata ini kalau saya pegang saya akan ditinggalkan manusia. Saya nggak bisa masuk TV. Kalau saya terima, saya nggak laku. Kalau saya terima, saya nggak bisa jadi dai kondang lagi di Jakarta. Ini hawa. Dia sudah tahu kalau Allah, dia sudah tahu kalau Rasul, dia sudah tahu ijma para ulama. Tetapi dia berpikir, hawa nafsunya berkata, kalau saya ikuti, saya tidak lagi bisa bergaul bebas dengan semua manusia. Saya akan dikucilkan oleh mereka. Saya akan dijauhi oleh teman-teman saya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini barakallahu fikum yang sering terjadi. Sehingga seorang yang katanya berilmu-berilmu ternyata dia bisa menyempal keluar dari sunnah, meninggalkan fatwa para ulama, meninggalkan ucapan a'immah, meninggalkan usul prinsip al-sunnah yang sudah dibahas sekian puluh tahun di sini di Indonesia. Sudah dibahas berkali-kali tentang sikap terhadap halil bid'ah. Contohnya Syiah Rafidhah. Bisa berubah. Oh mereka saudara kita mereka bisa berubah. Ya. Kemana itu? Kajian-kajian tentang bahayanya Syiah Rafidah, bahayanya Khawarij, bahayanya mereka-mereka yang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kok bisa? Ya. Berubah. Nah, innal qalb al qalb li'annahu yataqallab. Karena qalb selalu berbolak-balik Terkena hati kalmirjal. Seperti air di periuk yang mendidih. Bergolak terus menerus. Berubah-ubah terus menerus. Kalau saja kita tidak jaga. Na'udzubillah. Kalau saja tidak dibantu oleh Allah. Na'udzubillah. Akan berubah. Dalam waktu yang singkat. Ada ucapan Syekhul Islam. Rahimahullah. Sangat bagus sekali. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya juz keempat halaman 189. Kata beliau, "Anna mujarrad nufurun nafirin atau mahabbatul muwafiqin la yadullu ala sahhati qaulin wala fasadih." Saya ulangi, bahwasanya hanya larinya orang yang lari dan cintanya orang yang mencocoki tidak menunjukkan kebenaran satu ucapan atau kerusakannya. Kemana larinya ucapan ini? Kemanakah arah ucapan Syekhul Islam rahimahullah? Larinya orang yang lari dan mendekatnya orang yang suka itu tidak jadi dalil yang menunjukkan kebenaran satu ucapan atau kerusakan satu ucapan. Tidak jadi dalil. Maknanya kebenaran jangan diukur dengan mendekatnya manusia atau menjauhnya manusia. Ketika dia berpendapat dengan satu pendapat, orang pada mendekat semua. Wah, cocok. Apakah berarti ucapan kita benar? Belum tentu. Sekarang sebaliknya, ketika kamu sampaikan satu pendapat, orang lari semua menjauh dari kamu. Apakah berarti ucapan kita batin? Belum tentu. Itu bukan ukuran. Larinya orang yang lari, mendekatnya orang yang mendekat, itu sama sekali bukan jadi ukuran. Nah sekarang yang terjadi di kalangan haula dan di kalangan sebagian kita mengukurnya dengan itu. Ini apa benar pendapat kita ini? Loh kenapa emangnya? Kok banyak orang yang malah menjauh dari kita? Jangan diukur dengan banyaknya orang yang menjauh atau banyak yang mendekat. Jangan diukur dengan laku atau tidak lakunya ucapan itu. Sebab para anbiya seluruhnya di atas kebenaran. Seluruhnya di atas kebenaran. Alaihi wassalatu wassalam. Tetapi kenyataannya ada nabiun wa mahu rajul wa rajulan wa nabiyyu wa mahu rahtu wa nabiyyu wa laysa mahu ahad kata nabi alaih salatu wassalam dalam riwayat yang sahih menyatakan uridat alayyal umam ditampakkan kepadaku umat-umat maka aku melihat ada nabi yang pengikutnya satu dua orang dan nabi yang pengikutnya rahtu rahtu itu dari tiga sampai sepuluh Sedikit sekali bisa dihitung dengan jari. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Wa ra'aitu sawad al-'azim dan aku melihat kata nabi satu bentuk hitam yang sangat besar. Ini yani jumlah manusia sangat besar. annahum ummati. Aku mengira bahwa itulah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, qilali Innahum umat Musa. Bahwa mereka adalah umatnya Musa alaihissalam. Walakin indur ilal ufuq. Tapi lihat ke ufuk yang lain. Maka Nabi melihat ke ufuk yang lain. Ternyata aku lihat sawat azim. Aku lihat jumlah manusia yang sangat besar pula. Bahkan lebih besar daripada yang pertama. Dikatakan innahum ummatuk. Mereka lah umatmu. Asyahid yang menjadi dalil pada hadis ini adalah Lihat, para anbiya semuanya di atas kebenaran, tapi pengikutnya ada, ada yang satu dua orang, ada pengikutnya yang tiga sampai sepuluh, ada yang tidak punya pengikut, ada pula yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya sedikit, jangan disalahkan. Engkau dakwahnya gak pecus. Engkau membawa kalimat yang kurang diterima oleh mereka. Jangan disalahkan. Demikian pula yang jumlahnya banyak pengikutnya. Jangan dikatakan wah kamu paling dakwahnya dakwah ibahiyah, semua boleh. Kok pengikutnya banyak? Jangan jadikan ukuran. Ukuran kebenaran adalah pada Allah wa qala Rasul. Ukuran kebenaran adalah pada Quran, wa sunnah, wa ijma'. Ijma' al ummah, ijma'nya para sahabat, ijma'nya para salaf. Itulah ukuran. Kalau sudah ada hujjah dari Quran wa sunnah dan sudah disebutkan oleh para a'immah, maka peganglah. Apakah manusia akan lari ataupun manusia menerimanya, terserah. Ini kebenaran. Ini adalah hak. Aku sampaikan kebenaran. Aku bersama para ulama. Aku di atas kalau Allah kalau Rasul. Paman syafal yumin, paman syafal yakfur. Silakan siapa yang mau percaya dan siapa yang tidak. Silakan siapa yang mau ikut atau siapa yang tidak. Silakan. Jangan kemudian kebenarannya yang dirubah. Kalau kita sampaikan fatwa ini nggak laku nanti, anu aja. Kita ganti saja. Kita rubah saja. Kita tambahi, kita poles. Akhirnya agama yang jadi rusak. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam. Masih berlanjut ucapan beliau. Qala, kata beliau, fa inna tiba bal istidlal bidzalika huwa al-istidlalu bittiba'il hawa bighairi hudan min Allah. Karena siapa yang mengukur kebenaran dengan larinya manusia atau dengan datangnya manusia, maka itu adalah mengukur dengan hawa. Ternyata itu mengukur dengan hawa. Kalau mengukur dengan nufurin nafirin, mengukur dengan mahabbatul muwafiqin, itu adalah mengukur dengan hawa. Mengukur dengan larinya orang yang lari, mengukur dengan mendekatnya orang yang mendekat, itu mengukur dengan hawa. Bal istidlal بذلك استدلال باتباع الهوى بغير هدى من الله فإن اتباع الإنسان لما يهواه wa akhdul qawli wal fi'li alladhi yuhibbu. Karena yang namanya mengikuti hawa nafsu adalah seseorang mengambil ucapan atau berpendapat dengan satu perbuatan yang dia sukai. Itu mengikuti hawa. Kalau dia mengambil satu pendapat atau memegang satu pendirian dengan melihat pengikut, jumlah pengikut disukai atau tidak disukai oleh para pemirsa. Maka itu barakallahu fikum adalah ittiba'ul hawa. Sedangkan itulah standar ukur semua dakwah-dakwah yang ada di sana. Apakah dalam bentuk televisi atau dalam bentuk Facebook. Wah, jumlah penggemarnya banyak. Saya sudah 200 ribu orang yang anu saya. Oh, bangga. Ya. Kalau berkurang, kenapa ya? Jangan sebabnya. Oh, karena saya sampaikan, sampaikan yang ini. Mestinya jangan saya sampaikan yang ini. Astagfirullah. Ya. Ria. Yura'un nas. Ya. Demikian pula yang di televisinya mengukur dengan rating. Kalau ratingnya tinggi, abang sayang. Kalau ratingnya turun, abang ditendang. Iya Pak ya? Celakanya seperti itu. Mereka nggak mau rugi, nggak mau rugi, nggak mau kalau dakwahmu nggak laku. Ya percuma, TV saya akan turun, iklan-iklannya udah nggak laku lagi. Begitu ada kajian tentang masalah, eh, berpegang dengan sunnah dan harus sabar dengan penguasa. Ah, apa-apaan ini iklan saya, cabut sabut iklan yang ini saya sabut sabut sabut sabut semua ya. kenapa karena mengajarkan begini dan begitu ya. Wahabi ya. oh ini channel Wahabi maukah mereka gak mau ya. Alhamdulillah ini barakallahu fikum keadaan para hizbiyun sepanjang masa selalu mengukur dengan pengikutnya. Banyak atau sedikit. Selalu mengukur dengan kuantitas. Tidak mengukur dengan kualitas. Harusnya mengukur dengan kualitas. Apakah ini benar-benar sahih? Apakah ini benar-benar hak? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Apa kata para ulama? Ini yang harus diperhatikan. Tapi mereka sebaliknya, bukan itu yang diperhatikan, tetapi melihat kuantitas berapa yang ikut, berapa banyak jumlahnya, apakah laku atau tidak laku. Itulah perbedaan antara dakwah salafiyah, dakwah hizbiyah. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Qala waradda al qawlu wal fi'l. Waradda al-qawla ترد القول والفعل الذي يبغضه bila hudan min Allah dan termasuk mengikuti hawa nafsu adalah menolak ucapan, menolak perbuatan yang tidak disukainya, yang dia benci tanpa bimbingan huda min Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kata Syekhul Islam, Allah berfirman, وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا ليضلون kebanyakan manusia sesat dari jalan Allah karena hawa wa inna katsiran la yadhulluna bi ahwa'ihim bighairi ilmin kebanyakan mereka sesat bi ahwa'ihim dengan hawa nafsu hawa nafsu Birail ilmu, tanpa ilmu. Berarti kebanyakan orang sesat karena hawa. Ayat yang lain. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ Kalau tidak mau mengikuti engkau, wahai Rasul, ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu. Berarti hawa nafsu menjadikan orang tidak mengikuti sunnah. Menjadikan orang menolak al-haq, menjadikan orang menolak dalil, itu hawa. Fa'ilam yastajibu laka, kalau mereka tidak menyambut ajakan wahai Rasul, fa'alam, maka ketahuilah, annama yastabi'una ahwa'ahum, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Dibawakan pula ayat yang lain oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Kalau mereka mempersaksikannya, kalian jangan mempersaksikan bersama mereka. Jangan ikuti persaksian mereka. Wala tattabi alladziina kadzdzabu ayatina dan jangan kalian ikuti hawa nafsu hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirah dan juga jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak beriman pada hari akhir. Wahum birabbihim ya'jilun. Yang mereka menyimpang dari Allah. Mereka menjauh dari Allah. Ayat lain disebutkan pula oleh Syekhul Islam. Qul ya ahlul kitab. Katakan, wahai ahlul kitab. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan, melampaui batas dalam agama kalian an sabil. Dikatakan jangan berlebih-lebihan pada agama kalian ghairul haq tanpa kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'ahu dan jangan ikuti hawa nafsu hawa nafsu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad Jangan ikuti hawa nafsu satu kaum yang telah sesat. min qablu wa adallu dan yang menyesatkan kafiran wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan gulu. Artinya, kalian kalau gulu maka seperti mereka para ahli kitab. Jangan gulu, jangan berlebihan jangan melampaui batas. Jadi jangan dikira yang namanya hawa nafsu itu malas-malasan beramal. Ya. Malas-malasan beramal itu juga sama hawa nafsu enggan untuk menegakkan sunnah, itu juga hawa nafsu. Tetapi yang sebaliknya, berlebih-lebihan ekstrim, mengerjakannya dengan ditambah melampaui batas, maka itu pun hawa. Jangan dikira hawa nafsu itu hanya bermalas-malasan. Ada yang sebaliknya. Berlebih-lebihan. Juga hawa. Maka dikatakan di sini, wahai ahlul kitab, jangan menghulu Jangan ekstrim, jangan melampaui batas. Dan jangan ikuti hawa nafsu satu kaum yang telah sesat dan menyesatkan orang banyak dan sesat dari jalan yang lurus. Qala kemudian berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah walan tarda al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Jangan kalian atau dikatakan tidak akan ridho pada kalian orang Yahudi dan orang Nasrani hingga kalian ikuti mereka, milah mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan bahwa yang namanya hidayah Allah itulah yang benar-benar petunjuk. Apa kaitannya dengan hawa? Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Orang Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho pada kalian sampai kalian ikut mereka. Yang namanya petunjuk, benar-benar petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan ayat atau dengan kalimat mereka tidak ridho? Artinya barakallahu fikum. Jangan engkau turuti kemauan mereka, mereka nggak akan ridho pada kalian sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Ini kritikan bagi mereka-mereka ahlul ahwa jenis baru yang baru lahir kemarin yang namanya Islam Nusantara bahwa Islam kita ini disukai oleh mereka orang yang disono siapa yang dimaksud Yahudi dan Nasrani jangan mengharapkan keriduan mereka ketika kita berbicara jangan membunuh kafir yang terikat janji, jangan mengukur, eh, jangan membunuh kafir yang uh, mustamin, jangan membunuh kafir. Barang siapa membunuh, maka akan mencium bau surga. Ini bukan dalam rangka membuat mereka ridho, tidak. Mereka ridho bagus, nggak ridho juga nggak apa-apa. Apa urusannya? Kalau kita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan agama yang sempurna. Allah mengajarkan agama yang lengkap, agama yang rahmah agama yang penuh keadilan. Siapa yang pantas untuk ditumpahkan darahnya dan siapa yang tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Ini Allah mengatur demikian dan kita sami'na wa afa'na. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka jin jaringan Islam Nusantara kan jin. Jin-jin ini tadi mereka dalam keadaan Bagaimana caranya supaya mereka ridho. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang di sono ridho? Bagaimana caranya supaya Amerika ridho? Eropa ridho? Bagaimana semua agar orang-orang kafir itu ridho? Jangan lantar doakan Yahudi walan Nasara. Gak akan ridho mereka pada kalian sampai kalian ganti agama. Jadi Nasrani, jadi Yahudi. Baru mereka ridho. Gak akan ridho. Ayat ini dilanjutkan oleh Allah dengan kalimat Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau kalian ikuti hawa nafsu mereka. Ba'dalladhi ja'aka minal ilm. Setelah apa yang datang kepadamu dari ilmu. Malaka minallahi min waliyin wala nasir. Niscaya engkau tidak akan memiliki penolong. Niscaya engkau tidak akan memiliki pembela. Engkau enggak akan memiliki wali-wali. Alhamdulillah, enggak akan memiliki wali. Kala, kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengajarkan sesuatu yang berharap untuk diikuti dari hawa nafsu. Maka kalian kaum muslimin jangan ikuti mereka. Belajar agama Islam di Oxford. Belajar agama Islam di Amerika. Belajar agama Islam di Kanada. Belajar agama Islam di negeri-negeri kafir gurunya, dosennya orang-orang kafir. Masa kok bisa? Bisa. Mereka berkata, ini walaupun kafir tapi ahli tentang keislaman katanya. Ya. Mengerti Islamologi. Ya. Akhirnya apa? Diajarkannya. Sinkretisme agama. Peleburan agama kalau Islamnya begini, Yahudinya begini, Nasrani begini, maka kita akan bisa bersatu katanya. Diajarkan itu. Ya. Maka muncullah tokoh-tokoh aneh yang naudzubillah ucapannya ucapan-ucapan kufur. Muncullah tokoh-tokoh aneh yang menyatakan bahwa surga itu luas. Yahudi, Nasrani atau Islam semuanya bisa masuk surga. شاء الله طيب Ini khonibin a'azakumullah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Islam dengan ayat-ayat ini tadi, kesimpulannya adalah jangan mengukur kebenaran dengan jumlah manusia yang ikut, jangan dengan larinya orang, jangan pula dengan mendekatnya orang.